Nah, yang terbagi menjadi dua, khobar dan insya. Dan telah kita merajaah tadi bahwasanya khabar ikhwanillah yaitu ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhib lidzati ya suatu kalam yang bisa disifati dengan ya benar atau dusta ya pada zat kalam itu sendiri tanpa melihat yang memberikan khabar karena tentunya suatu khabar ketika dilihat dari sisi pemberi khabar Hukumnya lain Tanda khobar yang tidak mungkin Disifati dengan Dusta Kalau yang memberi khobar itu adalah Allah dan Rasulnya Tanda khobar yang mesti disifati dengan dusta Tidak bisa disifati dengan benar Misalnya khobar perkara yang mustahil Ini harus disifati dengan dusta Nah, ada pun sisanya kabar-kabar yang ada ini kabar secara umum bisa disifati dengan benar atau dusta. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua yaitu al-insya. Karena kemarin kalam dari sisi bisa atau tidaknya disifati dengan benar atau dusta ini terbagi jadi dua ada khabar ada insya. Khabar telah kita selesaikan. Sekarang kita membahas jenis yang kedua yaitu insya. Qala wal insya'u ma la yumkinu an yusafa kadhib. Al-insya yaitu suatu kalam ikhwanillah yang tidak mungkin untuk disifati dengan ya benar atau dusta. Enggak bisa disifati. Ketika seorang mengatakan kalam insya ya enggak akan disifati engkau telah benar atau engkau telah berdusta. Kenapa? Karena memang pada asalnya al-insya nggak bisa disifati dengan dua hal tersebut. Nah, waminhu dan di antara bentuk insya yaitu al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Yang namanya perintah atau larangan ekonifilah ya seseorang tidak pas dan akan diketawain kalau ada seorang memerintahkan ya lakukan demikian demikian kemudian kau menjawabnya tak kau telah berdusta ini salah menempatkan jawaban yang namanya perintah bukan disifati dengan benar atau dusta tapi mensikapi perintah atau larangan itu dengan ya melaksanakannya apabila berupa perintah kalau larangan ya dengan meninggalkannya tayyib ini salah satu contoh dari bentuk insya Dan di sana masih ada selain perintah dan larangan ikhwanifillah yang masuk dalam kategori insya yang bisa kalian lihat dalam ya, syarah dikumpulkan pada satu bait syair. Nah, yang insya Allah hal ini juga akan kita lewati dalam pelajaran nahu. Nah, yaitu Murwan awan hawasal wa'arat lihaddihimu Tamanni warju kadhakan nafyu qad kamila Ya, perintah dan larangan Kemudian yang ketiga doa Yang keempat as-su'al Permintaan Yang kelima al-ab yang keenam at-tahdim Yang ketujuh tamanni Kedelapan taraji Dan yang kesembilan nafi Yang insya Allah masing-masing akan kita pelajari di pembahasan tersendiri dalam pembahasan nahu ataupun balaghah. Yang jelas ya di sini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad rahimahullah taala dan Allah kita tidak akan terlalu memperdalam pada kesempatan kali ini karena memang kitab ini yang untuk pemula. Nah, yang jelas contoh dari insya adalah perintah dan larangan. Suatu kalam disebut insya kenapa Evanitilah karena ya mananya apa? Insya yaitu memulai maksudnya. Jadi seakan-akan ya seorang mengatakan anana ansya'na al akad dari sekarang. ini aku memulai akad itu dari sekarang. Ini insya allah Taib. Misalnya perintah. Ya. Perintah. Nah, ya perkara tersebut diperintahkan mulai saat itu. Baik. Dengan contoh akan semakin jelas. Kaqaulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah apakah benar seorang kemudian mengatakan ya bahwasanya itu adalah suatu kedustaan atau suatu kebenaran. Ketika orang mengatakan oh butullah wala tusyriku bi syai'an kemudian datang orang menjawab sodakta, Ini salah. Tapi jawabannya adalah dengan mewujudkan perintah atau larangan tersebut. Kalau perintah dengan dilakukan, kalau larangan dengan ditinggalkan. Nah, ini dilihat dari sisi bisa atau tidaknya disifati dengan syirik dan kalib ikhwanifillah ada dua khobar dan insya Khobar telah lewat insya contohnya perintah dan larangan sekarang kita masuk pada poin berikutnya dan ini yang juga sangat berhubungan dengan usul fiqh. Dipahami dengan baik. Qala rahimahullah wa qad yakunul kalamu khabaran wa insya'an bi'tibarain. Dan terkadang suatu kalam itu bisa khobar dan sekaligus insya. Ya. Jadi suatu kalam itu bisa khobar sekaligus insya. Taib. Karena dilihat dari dua sisi. Contoh yang seperti ini apa? Kasiyah kasiyahil tokodil lahdiyah. seperti siap akad-akad secara lafadz Sirah Ikhwanifillah yakni suatu konteks akad atau pelafatan akad akad mencakup akad jual beli akad nikah akad ya sewa menyewa Taib ya sirah akad secara lafaz ini masuk kategori khobar juga masuk kategori insya. Lalu kapan atau kenapa dia disebut khabar dan kenapa dia disebut insya? Padahal satu kalam kok bisa masuk dua kategori ini karena dilihat dari dua sisi yang berbeda. Contoh yang paling hilang itu biatu wa qabiltu. tu, ya. tu hadal kitab. Aku menjual kitab ini. Ini apa bila kalau orang sedang tidak dalam kategori akad ini apa? Ini khobar ya kan? Lafatnya lafadz khobar aku telah menjual kitab ini. Tapi ketika sedang proses akad seorang mengatakan bi itu ini tentunya bukan khobar yang dimaksud. Orang tidak akan menjawab dengan sodakta atau kadakta tapi ya dia menerima atau tidak jual beli tersebut kalau dia menolak itu, aku menolaknya, aku nggak jadi. Kalau dia mau menerima kobil itu, aku menerima ya barang tersebut sehingga sah jual belinya. Tayyib atau dalam ya pernikahan tayyib Ketika seseorang yang mengatakan kepada calon mempelai laki-laki ya wali mengatakan kepada calon mempelai laki-laki atau kepada mempelai laki-laki saat ya zawaj tuka ya binti aku yang menikahkan untukmu anakku ya aku menikahkan anakku untukmu. Maka siapnya lafadznya ini adalah lafadz khobar. Karena dengan fi'il madhi, aku telah menikahkan. Padahal belum. Ya, padahal belum. Karena baru mau dimulai saat itu. Makanya disebut insya dari sisi ini. Dia baru mulai untuk ya melakukan akad. Makanya orang yang mau menerima pernikahan tersebut ya menerima apa? Mengatakan kau ya aku menerima dan kalau mau cukup cukupan cukup mengatakan kabil itu sudah cukup nah nah ini namanya sihwah ukut lafad ya sihwah akad secara lafad sekarang kita akan melihat kenapa kok dimasukkan kategori khobar, kenapa dimasukkan kategori insyaallah. Qal fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi aqid khabar wa bi'tibari tarattubil 'aqdi Karena sebutnya lafaz ya akad tersebut afanifillah akad-akad yang lafdi ya baik jual beli nikah sewa menyewa dan seterusnya dilihat dari sisi penunjukkan apa yang ada pada diri al akhir yaitu al akhir di sini kalau jual beli ya al-baik yang menjual kalau dalam pernikahan ya wali yang menikahkan wali dari pihak wanita ya pada diri yang menetapkan akad tersebut Evanifillah yang sedang mengadakan akad tadi ya khabar dari siapa lafaznya yang dia ucapkan yang keluar dari pembuat akad itu adalah khobar seorang mengatakan apa bi'tu aku telah menjual ini apa lafaznya khobar lafaznya khobar tapi wa bi'tibari taraktu bil 'aqdi 'alaiha insya Dilihat dari sisi ya adanya akibat dari akad tersebut makanya adalah insya Kenapa? Karena ya jawabannya adalah apa diterima atau ditolak. Bukan jawabannya apa pembenaran atau pendustaan. Tain ini karena insya nggak nggak bisa disifati dengan benar atau dusta. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya pada akad evanifina kenapa kok akad lapatnya fi'il madhi lafat ya akad lafatnya fi'il madi ini kan khobar berarti dusta tidak ya sehingga kita perlu memahaminya yang dimaksud di sini dalam akad ya lafatnya dengan lafat khobar tapi yang diinginkan adalah insya sehingga ya menyikapinya pun sebagaimana menyikapi ya kalam insya Secara kesimpulannya, Ikhwanifillah, akan ya, Akan lafdi, itu kalau kita melihat dohir yang ada berarti apa khobar, lafadnya lafad khobar. Tapi kalau melihat yang diinginkan itu adalah insya. Kenapa? Karena orang mengatakan itu bukan menginginkan khobar aku telah menjual, tapi ingin apa meminta jawaban dari yang sedang diajak menentukan akad. Nah, yakni uka hadzal kitab. Aqabilta amla? Ini Aku akan menjual kepadamu kitab ini apakah engkau akan menerima atau tidak? Makanya yang menjawab ya dengan menjawab kabintu. Ini pun dengan fi'il madi padahal ya baru dia mulai saat itu. Jadi lafadznya lafadz khabar tapi yang diinginkan adalah insya. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Waqad ya'til kalamu bi suratil khabar wal muradu bihi al insya. wa bil aksi li faidah. Kalau tadi ya kalam memang dalam satu kalam itu dua dia khobar juga insya. Tapi terkadang di sana ada kalam ikhwanifillah ya yang datang dengan bentuk khobar tapi yang dimaksud adalah insya atau sebaliknya datang dalam bentuk insya tapi yang dimaksud adalah khobar untuk suatu faidah. Dan tentunya faidah yang diinginkan dalam konteks yang seperti ini Evanifina tidak akan bisa mendapatkannya kecuali yang betul-betul ya memperhatikan memperhatikan dan mentadaburinya. Tayyib sebagaimana yang banyak didapati dalam Al-Qur'an Evanifina terkadang demikian. Semua ini untuk apa? Untuk menunjukkan betapa kayanya Al-Qur'an dengan nilai-nilai bahasa yang karena tidak akan mampu seorang pun dari ahli bahasa manapun untuk bisa mendatangkan yang semisal saja. Apalagi yang lebih bagus. Misalul awal, contoh yang pertama yaitu suatu kalam yang bentuknya khabar tapi diinginkan insya. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata Wanita-wanita yang ditolak ya tarabbasna ini dengan fiil apa? Fiil mudhari. Mereka akan menunggu ya bi'amfusihin natalah tak dengan diri-diri mereka selama apa tiga kali apa kuru para ulama rahimahumullah taala berselisih tentang makna kuru ada yang mengembalikan Kemakna tiga kali haid Ada yang mengatakan tiga kali suci Dan pembahasannya pada Pembahasan fikih insyaAllah ta'ala Naam Yang menjadi pembahasan kita sekarang Yaitu pada lafad Yatarabbasna Yatarabbasna Yatarabbasna Ikhwanifillah Fi'il Ya Dan Khabar bukan berupa perintah. Padahal yang dimaksud evanifillah yaitu bahwa para wanita yang telah ditalak itu hendaknya menunggu selama tiga kuruk sehingga baru boleh untuk menikah kembali. Nah, jadi yang terlebasnya ini khobar tapi yang diinginkan adalah perintah seakan-akan mengatakan apa waliyatarobbasna waliyatarobbas waliyatarobbas al mutallaqat bi natalah natala tatakuru yakni perintah bagi para wanita yang ditolak untuk menunggu selama tiga puluh Qala fa qawluhu yatarabbasna bi suratil khabar wal muradu bihil am. Nah, yatarabbasna datang dalam bentuk khabar tapi yang dimaksud adalah perintah. Sekarang yang penting faedahnya apa? Qala wa faidatu dzalika ta'kidu fi'lil ma'muri bih. Untuk semakin menguatkan ya dalam melakukan perkara yang diperintahkan jadi Perintah ketika datang dalam bentuk khabar ini Fanifila ya maknanya adalah untuk menguatkan perintah tersebut bahwasanya perintah itu ya hendaknya betul-betul dilakukan. Hatta ka'annahu amrun waqi sampai-sampai ya perkara yang diperintahkan itu seakan-akan merupakan perkara yang telah terjadi. Karena betul-betul harus dilakukan sehingga seperti telah terjadi ya hatta ka'annahu amrun waqi'un yatahaddatsu anhu sifatin min sifatil ma'mur. Tayyib seakan-akan merupakan perkara yang telah terjadi Tayyib yang membicarakan akhwanifillah ya seperti sifat yang diperintahkan. Jadi perkara yang diperintahkan itu betul-betul telah terjadi. Seakan-akan demikian. Kenapa? Karena memang dituntut dengan sangat tegas agar hal tersebut dilakukan. Ini. Jadi fungsi khobar ya, atau fungsi perintah didatangkan dalam bentuk khobar untuk apa? Untuk semakin menguatkan perintah tersebut. Ini secara ringkasnya. Sekarang kebalikannya wanita mithalul aksi. Contoh kebalikannya. Apa maksud aks di sini kebalikannya apa subhanahu berarti? Nah, yaitu datang dalam bentuk insya tapi yang diinginkan kabar. Qauluhu ta'ala wa qala كفروا kafaru lil ladziina سبيلنا ittabi'u sabilana wal nahmil Orang-orang yang kafir tersebut mengatakan kepada orang lain beriman, "Ittabi'u sabilana." Ikutilah jalan kami. Ini seruan orang-orang kafir. Wal nahmil maka kami akan memanggul akan memikul kesalahan-kesalahan kalian. Lihat bagaimana seorang orang-orang kafir sampai berani demikian. Sudah ikuti saja jalan kami, ikutilah kekufuran nanti dosanya urusan kami. Seakan-akan demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan di sini dalam bentuk insya wal nahmil bukan dalam bentuk khabar. Wal nahmil. Karena lam di sini lamul amr masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Faqauluhu wal nahmil bi suratil amr. Datang dalam bentuk perintah. Wal muradu biha al khabar dan yang dimaksud dengannya adalah khabar ai wa nahnu nahmilu. Maknanya kami akan memikulnya. Dan yang demikian ada ya tentunya tidak akan diketahui kecuali ya oleh seseorang yang betul-betul telah memahami balaghah dan memahami ya perkara-perkara yang berhubungan dengan ma'ani Al-Quran. Faqauluhu wal nahnir bi surat al-amr wal muradu biha al-khabar. Faedahnya apa? Qala wa faidatu dzalika tanzilu syai' al-mukhbar anhu manzilal mafrudil mulzami bih Faedahnya adalah untuk menempatkan suatu perkara yang dikhabarkan tersebut ikhwanillah pada tempat ya hal yang mesti akan dilakukan. Baik. Jadi mereka betul-betul meyakini, yakin dan betul-betul bertekad akan memikul dosa-dosa kaum mukminin apabila mereka mau kufur. Eh, kalau mereka mau kafir, mau meninggalkan Islam, maka betul-betul ya kami akan bertanggung jawab ini wajib atas kami untuk memikul dosa-dosa kalian sebagai gantinya. Ya, ini tentunya suatu kepandiran. Cuma janji-janji dusta saja Tidak akan mungkin Seandainya mereka betul-betul memikulnya Ya tetap yang kafir pun akan memikul sendiri Mereka memikul dosa ditambah dosa orang yang kafir Dan orang yang kafir ini pun Yang murtad maksudnya Tetap memikul dosanya sendiri Sekali lagi didatangkannya suatu khobar tapi dalam bentuk perintah untuk apa? Untuk ya apa tadi, Wildan? Untuk menempatkan bahwasanya perkara yang dikhabarkan itu merupakan perkara yang betul-betul ya mesti akan dilakukan. Ini gampangnya demikian. Ya al-mafrud al-mulzam ya, ini suatu perkara yang diwajibkan atas diri mereka sendiri. Yang diwajibkan dan suatu perkara yang mesti akan dilakukan jadi intinya apa? Semuanya untuk menguatkan. Kalau khobar diinginkan perintah ini juga untuk menguatkan perintahnya. Demikian pula sebaliknya ketika perintah eh, atau ketika suatu perintah tapi diinginkan khobar ini untuk semakin menguatkan kebenaran khobar tersebut bahwasanya khobar ini bukan main-main akan benar-benar dilaksanakan. Tayyib. Ini pembahasan seputar kalam ikhwanifillah dan pembagiannya dari sisi balaghah. Ya, berarti kita telah belajar sedikit tentang ilmu balaghah yang insya Allah seseorang ingin mendalaminya ikhwanifillah akan semakin tertarik dengan ilmu lughah Arabiyah juga akan semakin bermanfaat dalam dia memahami Al-Qur'an. Karena memang subhanallah Al-Qur'an ya, ya turun dengan bahasa yang penuh dengan dalam. Nah, ya. Semoga bisa dipahami. Ada pembahasan berikutnya termasuk pembahasan yang sangat menyebalkan dalam pembahasan usul ikhwanillah ya yaitu pembahasan majas pembahasan majas tapi butuh untuk sedikit kita memahaminya karena memang majas ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim sebagai tauhud sebagai tauhud makanya dalam Sawaikul Mursalah ya beliau kategorikan majas dalam tauhud yang harus dihancurkan Kenapa sampai sampai disebut tauhid? Karena ya majas ini merupakan ya tameng utama dari mereka-mereka yang tergelincir dalam permasalahan asma wa sifat. Sedikit-sedikit larinya majas. Ini majas, bukan hakiki. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan ya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram misalnya. Dan wajah Rabbmu wajah Allah Subhanahu wa taala kekal. Oh ini bukan wajah, ini wajah saja yang dimaksud, bukan wajah tapi adalah zat Allah. Ketika Allah katakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar. Mereka mengatakan ini bukan tangan yang dimaksud, ini majas. Ya majas, maksudnya adalah kekuatan. Sehingga ya pantas kalau dikategorikan dalam tauhid. Lalu apakah dalam bahasa Arab itu ada majas? Juga apakah dalam Al-Quran ada majas? Insya Allah kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. نفعني بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان